السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أما بعد معاشر الحاضرين رحمكم الله <clears throat> Marilah kita terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, inayah yang terus menerus dicurahkan kepada kita sekalian sehingga pada sampai detik ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merekuk kehidupan dan akan terus berlangsung sampai ajal nanti. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Setiap hari kita bangun dari tidur sebenarnya adalah merupakan hal yang perlu kita ambil pelajaran bersama. Ternyata pada setiap hari kita kembali lahir kembali. Ada kehidupan, ada kematian. Pada waktu kita tidur itu adalah merupakan kematian kecil. Nanti akan ada kematian besar pada saat kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan isyarat tentang hal ini di dalam salah satu firman-Nya, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa al ukhra ila ajalin musamma." Allah itu akan mencabut nyawa seseorang pada saat orang itu masuk di dalam sejarah orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha dan pada saat seorang itu tidur, tertidur. Ini sebenarnya separuh daripada rohnya itu telah diangkat oleh Allah. Separuh lagi masih ada di dalam dirinya sendiri. Pada saat itu roh seorang itu berkelana ke sana kemari dan bertemu dengan roh-roh yang telah terdahulu. Makanya kadangkala pada saat kita tidur, kita bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan guru kita, bertemu dengan manusia syekh kita. Itu adalah karena roh kita itu masih melayang-layang. Nanti pada saat kita telah meninggal roh kita akan bergelantungan di sidratil muntaha di sana oleh karena itu maka kita tidak merasakan bahwa sebenarnya pada setiap hari kita mati, kita hidup kembali, kita mati, kita hidup kembali. Pada saat kita hidup kembali inilah marilah kita bersama-sama mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita sekalian. Masyaallah hadir rahimakumullah pada kesempatan kali ini saya akan membawa tema arti kehidupan tentang kekuranan nanti insya Allah nanti akan saya kupas pada saat uh, wisuda yang akan datang. Hadirin hadirat sekalian, dahulu ada seorang Eh, pujangga dari Libanon namanya Elia Abu Mawi. Dia hijrah ke Amerika. Dan setelahnya melihat bagaimana masyarakat Amerika hidup hidup. Ada yang masih beragama tapi ada juga orang-orang yang sudah tidak beragama lagi dan kehidupan mereka kebanyakan adalah orientasi adanya orientasi dunia saja maka dia Elia Abu Mahdi ini menulis satu syair yang bertemakan tolasim salah satu di antaranya adalah perkataan beliau jitu la a'lam min aina walakinni ataitu aku datang aku telah datang dari mana? Aku tak tahu, tapi aku telah datang. Artinya aku telah lahir dari mana? Waqad absartu quddami tariqan famasyaitu. Aku melihat jalan yang ada di depanku. Kemudian aku berjalan. Fasa'abqa sa'iran In syi'tu hadha abaitu. Aku akan terus berjalan. Baik aku mau ataupun aku tidak mau. Artinya setelahnya aku terlahirkan ke dunia ini, aku akan terus berjalan, berjalan, berjalan baik aku mau ataupun tidak mau. Pada waktu aku kecil, aku tidak berpesan kepada ayahku dan ibuku untuk dilahirkan, tapi aku telah lahir dan aku hidup terus dari kecil sampai besar baik aku mau ataupun tidak mau jitu la adri fa kaifa absartu qaddami lastu adri bagaimana aku datang bagaimana aku melihat jalan kehidupanku aku tak tahu ini adalah merupakan salah satu refleksi dari seorang yang hidup di Amerika bagaimana bisa memahami arti kehidupan ini dia sendiri tidak menjawab biarkanlah orang-orang itu berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sudah tentu kehidupan itu adalah sesuatu yang misteri sesuatu yang tidak bisa dijawab hanya dengan kata-kata tapi harus dengan perasaan harus dengan logika harus dengan yang bisa menjawab tentang hal ini adalah sudah tentu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita temukan banyak sekali ayat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih misteri ini dari mana kita berasal, untuk apa saja kita itu hidup dan kemana setelahnya kita itu meninggal, kita itu mati. Allah Subhanahu wa taala membuka ataupun memberikan jawaban secara gamblang tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta di dalam enam masa sitati ayam. kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia pertama dari mana dari apa saja bahannya apa saja khalaqahu min turabin thumma qala lahu fayakun Allah menciptakan manusia Nabi Adam itu dari turab. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa manusia itu dari tin. Tin itu artinya tanah liat. Setelahnya turab dicampur dengan air itu namanya tin. Tsumma qadha ajal. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita manusia atau Nabi Adam itu diciptakan dari min hamaim masnu artinya tanah liat yang sudah berubah dan sudah berbau. Setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi bahwa manusia dari terdiri dari atau dijadikan dari salsaling kal fakhar dari sesuatu yang seperti tembikar. Ini adalah fase-fase kejadian manusia pada awalnya yaitu dari turab kemudian Tadi tin kemudian hamaim imasun kemudian setelahnya itu solsol kalau fakhar kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menghembuskan roh darinya sehingga akhirnya Nabi Adam itu menjadi manusia yang utuh. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian awal manusia itu. Allah juga menjelaskan tentang kejadian setelahnya itu keturunan dari Nabi Adam itu dijelaskan bahwa manusia itu adalah dari mimmani yumna pemakan 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa jadi mani yang dikeluarkan dan bertemu dengan ovum setelahnya itu menjadi alaqah setelahnya itu menjadi bubghah setelahnya itu Allah menciptakan tulang belulang kemudian tulang belulang itu dilapisi dengan daging dan setelahnya itu Allah menghembuskan roh Al-alaqah itu sesuatu yang menempel di dinding rahim seperti zigat dan ini mengambil sari-sari makanan yang ada di dalam rahim dari seorang ibu itu. Kemudian mudghah yaitu seperti daging ya segumpal daging. Kemudian setelahnya itu Allah menciptakan tulang belulang sama seperti kalau seandainya orang menciptakan bangunan ada tulang belulang dulu ada besi-besi dahulu baru kemudian dilapisi dengan uh, dilapisi dengan daging dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan jawaban Allah ataupun Allah memberitahukan kepada kita sekalian tentang asal usul kita itu dahulunya. Sekarang kita masuk ke dalam setelahnya itu mau apa? Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu agar supaya menjadi khalifah fil ardh. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardh khalifah. Apakah khalifah itu adalah khalifah pengganti dari Allah untuk menjelaskan eh, untuk menjalankan misi-misi keagamaan di dunia ini? Allah tidak memberikannya kepada hewan, Allah tidak memberikannya kepada malaikat, Allah tidak memberikannya kepada setan, Allah tidak memberikan kepada iblis, Allah tidak memberikannya kepada makhluk yang lain. Allah memilih manusia untuk menjadi khalifah fil ardh. Karena Allah tahu tentang sifat dan watak daripada manusia. Allah ingin agar supaya alam semesta yang telah diciptakannya itu menjadi makmur, Silahkan manusia itu memanfaatkan apa yang ada di dunia ini. Silahkan untuk kesejahteraan hidup mereka itu. Allah berfirman khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan untuk kamu sekalian apa yang ada yang, yang ada di dunia ini. Semuanya itu balas, semuanya itu eh, free, semuanya itu silahkan orang memanfaatkan oksigen kalau oksigen itu kita beli, itu bisa berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu. Kita menghisap oksigen tiap hari, itu tidak harus membayar. Silakan kita memanfaatkan air yang ada di yang ada di kali-kali yang ada di badan sumberan silahkan nggak bayar lagi memanfaatkan apa yang ada di alam semesta itu silahkan saja tapi yang penting adalah manusia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat menghormati manusia mulai pada saat masih di dalam kandungan sampai terlahirkan sampai kemudian meninggal Allah memberikan kehormatan yang demikian besar walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa min at wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk fi ahsani taqwim Allah memberikan manusia yaitu berupa makanan-makanan yang baik-baik. Bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Hewan-hewan yang lain bisa memakan bangkai, bisa memakan ini, makan ini. Tapi untuk manusia Allah tidak rela kecuali manusia memakan hal-hal makanan-makanan yang tayyibat yang halal dan tayyib ini adalah merupakan kehormatan manusia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian tujuan daripada semuanya itu Allah memberikan fasilitas-fasilitas untuk kehidupan manusia tapi manusia juga harus kembali kepada Allah dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh manusia. Manusia mengambil fasilitas-fasilitas, menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di bumi ini Allah menghidupkan manusia, menjadikan manusia terlahir dalam keadaan hidup sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan Allah demikian besar sekali. Kenikmatan mata saja kalau orang diberikan kenikmatan dua mata, kemudian dia suruh bersujud sepanjang hayatnya, itu masih belum kelar, masih belum mengimbangi kenikmatan dua mata ini. Apa baik, apalagi kalau seandainya kita melihat dengan pendengaran, dengan penciuman, dengan yang lain-lainnya, bagaimana semuanya darah kita bisa beredar sepanjang malam, sepanjang 24 jam. Yang kalau seandainya darah yang dipompakan dari jantung kita itu sehari semalam itu bisa satu ya satu drum besar itu Bagaimana semuanya itu bisa terjadi? Ini adalah merupakan kenikmatan yang kita nikmati, tapi kadangkala kita tidak merasa bahwa itu adalah e, merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya ingin agar supaya dalam kehidupan kita itu diisi dengan dua hal saja. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah, yang kedua itu adalah beramal soleh Itu saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala orang itu untuk masuk di dalam jalur keimanan ini susahnya setengah mati. Masih banyak orang tidak beriman dengan benar. Masih banyak orang yang tidak beriman. Ini di pikiran rakyat kemarin itu saya baca satu berita ya yang sungguh ini perlu menjadi perhatian kita sekalian. Telah dilakukan, dilaksanakan satu penelitian terhadap orang-orang muda, anak-anak muda antara 19 tahun sampai 26 tahun di 12 negara, negara barat di sana, Estonia negara. Ternyata mayoritas dari mereka itu adalah orang-orang yang tidak beragama, tidak beragama. Walaupun mereka itu mengakui adanya Tuhan, tapi mereka tidak memilih agama apapun. Tidak memilih agama Kristen, Katolik, Protestan, tidak memilih agama apapun. Mereka ingin hidup di dunia itu ya sebagai manusia yang yang yang terlahir seperti manusia dan mereka mempunyai keinginan, mempunyai eksistensi. Ini namanya madhab eksistensialisme yang telah dahulu dikembangkan oleh uh, Sartre yang di Prancis itu. Karena kami sudah hidup, ya biarkanlah kami hidup sesuai dengan kehendak kami. Tidak ada pihak manapun yang berhak untuk mengatur kehidupan kami. Bukan dari langit, juga bukan dari bumi. Ini yang sedang terjadi wabah di di, negara-negara Eropa sekarang ini, begitu juga di Amerika, di Australia. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau banyak gereja-gereja di negara-negara Eropa sekarang sudah tidak laku lagi untuk operasional gereja itu membutuhkan uang yang banyak sekali. Sementara jamaahnya semakin sedikit. Padahal pemasukan dari gereja itu adalah dari jamaahnya jamaahnya sedikit akhirnya gerejanya mati setelahnya mati harus di membayar ini bayar ini akhirnya di sama orang-orang jadilah kita bekerja di ladang kita bekerja di kantor kita bekerja di toko semuanya ada menjadi amal yang kurang sebaliknya orang yang bodoh itu adalah orang yang mengerjakan amal ukhrawi tapi akhirnya jadi amal duniawi melaksanakan sholat tapi ria dalam rangka untuk dibenci oleh orang orang lain kelihatannya amal ukhrawi tapi karena niatnya itu untuk dipuji sama orang lain niatnya itu tidak benar akhirnya jadilah amal itu tidak bermanfaat apa-apa dalam kehidupan akhirnya nanti jadi masyarakat tujuan kita hidup di dunia itu adalah mengisi dengan sebaik-baiknya kita membawa pahala yang sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk menghadap Allah pada hari akhirat. Salah satu hal yang paling penting berkaitan dengan Quran ini adalah mengumpulkan pahala yang paling efisien, yang paling bagus, yang paling murah itu adalah dengan membaca terus Al-Quran Al-Karim. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran Al-Karim itu akan diganjar oleh Allah dengan satu kebaikan dan kebaikan ini akan dilipat gandakan sampai sepuluh kebaikan dan itu lebih daripada itu manakala caranya orang itu membaca Al-Quran itu dengan warabdil al Quran tartila kemudian setelahnya itu ditadaburi dihayati apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim itu kemudian dia merefleksikan norma-norma nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran di dalam kehidupan kita maka cara membaca yang seperti itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya satu huruf akan diberikan balasan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Al-Qur'an itu terdiri dari 321 ribu huruf lebih sekian. Itu bisa berjuta-juta. Modalnya cuma membaca Al-Quran, menghadap kiblat, kemudian dengan tafakur dan tadabbur menghayati itu semuanya akan bisa kita raih. Ini orang nggak punya uang, mau sedekah nggak punya uang. Kalau mau haji nggak punya uang juga, orang nggak punya uang juga. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan pahala yang demikian banyak? Baca Al-Quran sepanjang hayat dan hal itu akan bisa menjadikan kita menjadi sahibul Quran, orang yang selalu menjadi sahabatnya Al-Quran, menjadi ahlul Quran, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya untuk hidup di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran sehingga kita nanti pada akhirat menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran saya merasa eh, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Ahmad di sini setelah beberapa tahun yang lalu saya ikut eh, musabakah di sana dan saya sangat bangga sekali di sana pada saat Pak Ahmad menjadi bupati mendirikan satu masjid yang luar biasa megahnya bagus mendapatkan perhatian yang cukup besar saya kira ini merupakan satu percontohan percontohan bagaimana mengelola masjid sehingga masjid itu menjadi eh, betul-betul syiar orang-orang datang ke masjid senang karena masjidnya bagus pelayanannya juga bagus اللهم ارزقنا حسن خاتمه وعظم سوء خاتمه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم انا نسالك العفو